sampai kita pulang pun dari Surabaya, itu satu saat sampai bertanya loh, sampai berkumpul. Ini juga kalau di Jakarta pulang, ya, kalau kita pulang ke tempat kita masing-masing, gimana kita ngasih keterangan ekor? Hmm. Kalau itu eh, kita sepakat nggak kalau kita nggak usah buat apa istilahnya rilis sama gitu ya. Mm-hmm. Yang penting nanti kita sampai di Indonesia kita setelah setelah kita mendapatkan itu dua dua dua itu satu kelompok satu yang saya ikuti satu orang dan yang lainnya itu jadi setelah ke Yaman setelah ke Yaman itu ke Nofeha ke Mose ya Yaman eh, apa namanya asal dakwah itu sunnah asalnya adalah menyampaikan sunnah menyampaikan akidah Islam membuat orang senang dengan akidah dengan sunnah asalnya itu ada belum hukumi itu sesuatu yang muncul terkadang dan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Jadi itu bukan jangan sampai kesibukan kita dalam soal ini membuat kita lupa dengan asal dakwah kita. kata dakwah kita itu menyampaikan, mengajak orang. Lalu mengingatkan dari sebulan, sebulan itu itu apa namanya itu ada tapi bukan bukan bukan asalnya gitu ya itu dilakukan oleh eh, orang tertentu itu tidak semuanya tidak semua orang bisa melakukan itu hanya orang yang memang ada posisinya bisa melakukan itu dan juga ya, yang mengatakan tidak begitu lama dan terus mengingatkan bahwa masalah eh, apa namanya eh, kalau fitnah itu terkadang Allah dengan kalian dia. Dan saya sudah orang pengalaman dengan itu. Banyak fitnah yang saya masuk. Dan menyelesaikannya ternyata dengan dia. Dari pertemuan dengan Serogi dengan saya, saya di Yaman, akhirnya kita putuskan kita tidak akan buat pernyataan apapun dalam, dalam kunjungan tadi. Oh waktu itu ada yang tapi kalau saya ditanya tentang radio Malaysia gimana? Kalau saya ditanya tentang, kan waktu itu mau diangkat juga sama satu teman orang dia di Jawa tentang apa mau diangkat gitu. Hmm. Saya waktu itu kan eh. Syekh Khalid ada memang ada. Syekh Khalid ada. Ya. Jadi saya itu pertama ya sampai ya, terus iya, iya. tidak ingin menghukumi gitu ya. Saya paham itu beliau tidak ingin saat itu sebagian orang menghukumi ya. Tapi saya ingin cara kalian cara yang sama dalam berbeda itu tidak seperti ini ketika berbeda adalah terus pecah berbeda pecah gitu jadi yang saya alami jadi itu perlu eh, saatnya saatnya untuk menghubungi tapi untuk kembali bersama nanti masalahnya apa di susun bersama lagi masalahnya apa kemudian eh, titik poin titik titiknya apa masalah kemudian baru masih berkaitan dengan baik Kalau itu kan kiranya ya, ibu di depan saya gitu loh. yang kata dia, kata enggak, enggak begini gitu. Jadi itu belum ada tafahum gitu loh. Ini dianggapnya menghukumi bahwa ini membela apa ini yang menghukumi nggak mengatakan iya. Kemudian yang raja harusnya bersama sama sama membela. Hanya turah membela. Hanya Hasan yang untuk ini enggak memang masih mengundang tapi kalau mau belok pemikirannya mengenai pemikirannya nggak sampai di radio itu gitu